Bab yang kedua. Hmm? Ya. Dari kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Kita mengikuti syarah yang dibawakan oleh Syekh bin Bas rahimallahu taala. Qala al-Imam Bukhari rahimallahu taala babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala Qulidullaha awidu'ur rahman ayyamma ayyamma tadu'u falahul asma'ul husna. Bab firman Allah Ta'ala. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berbunyi. Katakanlah wahai Muhammad. Supaya beliau mengatakan kepada umatnya. Udu'ullah serulah Allah. Awidu'ur Rahman atau serulah Ar-Rahman. Ayyama. Ayyama. Ayyama ya. Dilegamkan. Jazakallah khair. Mana nama saja, mana awal nama mana saja yang kalian seru. yakni nama-nama Allah nama yang mana saja. Yang itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian seru Allah dengan nama tersebut maka baginya adalah nama-nama yang bagus. Al-hadis berakam sab'atu alaf wa salasami'a wa sitta wa sab'in 7376 حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي دبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم La yarhamullahu man la yarhamun nas. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Al hadis berakam sabatu alaf wa selasa awas sabah awas sabiin 7377 atasana Abu Nu'man atasana Muhammad bin Zaid An Asimin Al-Ahwal An Abi Uthmana An-Nahdi An Usamata bin Zaid ratala anhumah Anna qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب fa'adatir rasulah annaha qad aksamat lata'tiyannaha faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adh bin Jabal fadubi as-sabiyyu ilaihi wa nafsuhu taqaqa'u ka'annaha fi sannin fafadat ainahu Faqala lahu Sa'dun, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Qala hadhi rahmatun ja'alaha ja Allahu fi kulubi ibadihi. Fa innama yarhamullahu min ibadihi ruhamaa. Hadis dari hadis yang kedua dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Bahasanya beliau menceritakan kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu tiba-tiba datang kepada beliau seorang utusan yang diutus dari pihak satu di antara putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Mengkabari Rasulullah SAW agar beliau datang kepada putranya satu di antara putrinya Rasul tadi. Fil maut yakni dalam keadaan hampir meninggal. Fil maut di sini jangan dikatakan sudah meninggal tapi hampir meninggal kenapa? Karena siak yang selanjutnya menjelaskan Fadubi as-sabiyyu ilaihi wa nafsuhu taqaqa'u <clears throat> Seperti lakinu mautakum Bila ilaha illallah talqinlah. Diktilah. Ajarilah. Orang-orang yang mendekati meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun di situ dohirnya adalah mauta, yakni orang-orang yang sudah mati tapi maksudnya apa? Yang menghampiri kematian dalam ketika sekarat ihtidor suruh kita kita disuruh mengajari kalimat la ilaha illallah. Berarti sebelum meninggal. Walaupun dalam konteksnya fil maut yakni nampaknya sudah meninggal tapi di sini belum meninggal. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang tadi yang telah diutus, "Irji, kembalilah engkau wahai fulan dan beritahulah." Ya kan? Fa akhbirha, maka kabarilah seorang wanita tadi yang mengutus kamu, ya ini satu dan putrinya Nabi. Yang mengutusnya. Yang dikabarkan bahwasanya apa-apa yang Allah ambil adalah miliknya Allah. Dan apa yang diberikan oleh Allah juga miliknya Allah. Walahu ma'atoh. Dan apa yang telah diberikan juga miliknya Allah. Dan yang diambil juga miliknya dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajal yang sudah ditentukan. Famurha maka wahai fulan yang kamu sebagai utusan bilanglah kepada wanita tersebut murha perintahlah dia supaya dia sabar dan supaya dia ihtisab yakni mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Fa'adatir rasulah. Maka satu di antara putrinya Rasul tadi mengulangi perintahnya untuk terus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun datang. Tadi yang diutus juga datang annaha kotak aksamat. Ya ini bahwasanya seorang tadi yang diutus bilang kepada Nabi bahwasanya satu di antara putrinya telah bersumpah. Ini aksamat billah la ta'tiyannaha. Dia telah bersumpah harus kamu datang. Berarti telah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala permintaan dengan menggunakan nama Allah maka ini wajib dikabulkan, diijabahi semampunya. Selama mampu. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun menuruti permintaan tersebut karena sudah menggunakan nama Allah. Mama ma'ahu maka Nabi pun menuruti dan berangkat dan dibarengi oleh saat bin Ubadah dan muat bin Jabal. Fadubi as ilahi maka seorang anak tadi yang dikabarkan dalam kondisi mendekati meninggal Dufi'ah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu wa wa Dalam keadaan jiwanya seorang sobi tadi seorang anak kecil tadi takok kau. Ya ini di sini ada tak satu yang terbuang tak tatakok kau begitu karena ini adalah fiil mudorek Kalau fiil mudorek bunyinya apa? Takok koat. Apa? Hmm? Ya kalau fiil mati bunyinya apa? Takok koat. Nah, di sini takok kau berarti fiil mudhari tak satunya dibuang. Wa nafsu tataqaqa'u ka'anna bisan dan waktu itu apa? Napasnya si anak kecil tadi ada suaranya seolah-olah di apa? San apa? Suatu wadah air san, suatu wadah air yang di situ ketika ada airnya bunyinya kucuk kucuk kucuk. Hmm. Nah, san <clears throat> ini adalah tempat air yang biasanya cepat dingin kalau ditambah di, dibikin wadah air. Fafadat ainahu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi melihat si bayi tadi meninggal, maka kedua matanya mencucurkan air mata. Dan Rasulullah menangis dengan meneteskan air mata. Fakallah lahu Sa'dun, maka saat yang tadi membarengi Rasulullah SAW datang kepada si anak kecil tadi. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahada. Ini adalah pertanyaan yang maknanya ingkar. Kok begini? Nangis kamu? Nangis model apa ini? Nah, Qala hadhi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat. Tangisanku ini aku mencucurkan air mata ini adalah bentuk kasih sayang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang ini pada hatinya para hambanya. Wa ma yarhamullahu min ibadir ruhama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berikan suatu penjelasan yang lebih luas dan lengkap seperti suatu kaidah wa inna dan hanya saja yang merahmati yang Allah merahmati orang Allah merahmati dari para hambanya Allah merahmati orang-orang dari para hambanya orang-orang yang mereka memiliki rasa kasih sayang Fa ma yarhamullahu min ibadihi ar Dan hanya saja Allah merahmati siapa-siapa dari para hambanya, yakni mereka yang memiliki rasa penyayang. Nah, jadi di sini keutamaan yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa keutamaan mereka yang memiliki rasa penyayang dengan makna yang syar'i tentunya. Karena sekarang ini banyak kita mendapati kalimat sayang dan penyayang dan semisalnya diterapkan pada perkara-perkara yang batil bahkan syirik, bahkan kufur, bahkan bid'ah, maksiat pun dikatakan termasuk apa? Bentuk kasih sayang karena bodohnya manusia. <clears throat> ya kan? Demi sayang terhadap rakyatnya hati sayang terhadap kaumnya hati sayang terhadap anaknya hati sayang terhadap maduunya sehingga bid'ah dan khurafat yang disirikan tidak dijelaskan. Ini bukan sayang tapi apa? Hmm? Pembodohan dan khianat terhadap agama Allah dan khianat terhadap manusia sesamanya bahkan mengkhianati dirinya sebelum yang lain. Mafhum? Maka kalau itu jangan dipahami kemudian bahwasanya kita harus ber apa? Kita harus ber berakhlak yang menunjukkan rasa kasih sayang. Ternyata apa? Bid'ah dan khurafat dan kesyirikan semuanya kita biarkan, bahkan kita dakwakan, bahkan kita anjurkan, bahkan kita perjuangkan supaya syirik ini menyebar demi rasa sayang. Ini bukan sayang tapi apa? Kedoliman terbesar di muka bumi. Kenapa? Karena syirik adalah kedeliman yang paling ter terbesar. Maka jangan salah memahami. Taib. <clears throat> Kita mengikuti syarah dari penjelasan saya bin Bas rahimahullah taala wa arada rahimahullah. Ya, kalau saya bin Bas rahimahullah taala wa arada rahimahullah bihadza yakni al-Imam Bukhari menginginkan dengan bab ini dan dua hadis yang ditetangkan dalam bab ini Anallah subhanahu wa rahmanur rahim alladhi yarhamu ibadah. Bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah subhanahu yang maha suci. Dialah adalah ar-Rahman. Ar-Rahim. Maknanya yang merahmati hambanya di dunia dan di akhirat. Hmm. Dan bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling terbesar adalah Diciptakannya manusia ini tidak dibiarkan begitu saja tapi diutus padanya seorang utusan untuk menjelaskan tentang apa yang wajib dilakukan seperti hadis yang kemarin hakullahi alal ibad yang tanyakan kepada siapa? Pada Mu'ad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi yakni ayyak buduhu wala yusyriku bi saya. Ini bentuk kasih sayangnya Allah yang sangat terbesar yang harus disyukuri, yang harus diperjuangkan, yang harus dijaga. Kama anallah al-mustahik mustahikku lil ibadah war rahman aydan alladhi yarhamul ibad. Nah, itu bisa sebagaimana bagaimana di sini jelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah yang memiliki hak untuk diibadahi. Dialah Ar-Rahman Dialah sang penyayang, maha penyayang. Juga dia yang merahmati para hambanya. La munafata baina kaunihi al-ilaha wa baina kaunihi ar-rahmana. La munafata tidak ada saling nafi menafikan, tidak ada saling tanakut, tidak ada saling kontra. Bantah membantah antara keberadaan Allah itu adalah al-ilah, sesembahan. Dan antara Allah ini adalah Ar-Rahman penyayang. Perhatikan di situ. Jadi Allah adalah sang penyayang, maha penyayang. Dan dia adalah yang berhak diibadai. Ini nggak ada saling nafi menafikan. nggak ada saling bantah membantah. Fadakwatu ila tauhidihi wa annahu al-ilahul haqqu la tunafi da'wata ila su'alihi wa rajaihi wa talabir rahmati minhu subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini, berdakwah ila tauhidihi. Maka menyeru kepada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan makna yang benar dan sesungguhnya Allah adalah al-ilah. Al-haq sesembahan yang yang hak yang maha benar. Tidaklah menafikan dakwah menyeru kepada minta kepada Allah, mengharap kepada Allah dan mencari, mendapat menuntut mendapat mencari rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanu wa wal ilahul haq. Dan dia Allah adalah Ar-Rahman dan dia adalah sesembahan yang maha benar. War-Rahimu dia juga Ar-Rahim. Wa wal jawadu wa wal Karimu dia adalah al atau apa Yang maha der, derma. Wa wal karim yang maha derma. Al jawad wal karim satu makna. Wa wasami dan dia adalah yang maha mendengar wa annahu la tunafi allah tanafa baina asma'i wa sifatihi. Dan sungguh tidak ada saling nafi menafi, menafikan, Tidak ada saling tanakut antara nama-nama Allah dan antara nama dan sifat-sifatnya. Jadi antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak ada saling tanakut. Mahfum? Kenapa kok nggak ada saling tanakut? Karena Allah dalam maha bijak. Perhatikan. Kenapa tidak ada tanakut? Nggak ada kontra antara nama dan sifat-sifatnya karena Allah maha bijak. Kebijakan Allah dan keadilan Allah inilah yang menafikan itu. Karena Allah dinamai dengan nama Al-Hakim. Dengan sifat hikmah, dengan nama Al-Hakim, maka menuntut bahwasanya Allah tidak memiliki sifat tanakut, sifat apa? Kontra sifat bantah membantah. Bahkan Al-Quran sendiri juga demikian. Walau min indi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Dengan demikian karena dapat datang dari Allah nggak ada saling bantah membantah antara ayat dengan ayat yang lain, antara nama dengan nama yang lain, antara sifat dengan nama nggak ada saling bantah membantah. Ini maknanya makna ini maknanya apa? Tidak ada tanafi, nggak ada tanakut, nggak ada munafat. Bainal asma wa wasifat. Lillahi ta'ala. Qul Allah wa rahman. Katakanlah wahai Muhammad supaya kalian menyeru Allah atau menyeru Ar-Rahman ini keduanya adalah nama Allah. Ya kan? Kamu seru Allah atau kamu seru Ar-Rahman? Ya kan? Ilahuma asma'un lillah. Allahu Ar-Rahmanu keduanya adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala wa kilahuma haqqun dan keduanya adalah benar. Ada istingkarnya merasa sombongnya, merasa congkaknya musyrikin ketika disuruh menyebut Ar-Rahman ini ya adalah istingkar yang maknanya apa? Cuma muka baru saja. Pada dasarnya mereka mengetahui cuma apa? Karena kesombongan mereka apa? berlagak bertanya. Pada dasarnya apa? Tak tahu. <clears throat> Wa kada baqiyatul asma wa kada ha ini hak li tambih. Kaf li tasfi dha ini isim isyarah. Maknanya apa? Dan perhatikan, ya kan? Ini nama-nama yang lain juga serupa. Wabagiyatul sifat. La tanafa bainahuma. Dan perhatikan, nama-nama ini dan sifat-sifat yang lain adalah serupa, tidak ada saling nafi menafikan, nggak ada saling bantah membantah. nggak ada saling ingkar mengingkari, bahkan semuanya sepakat dalam semua yang dikandung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keesahannya. wallahu almustahiqqu lil ibadah maka Allah adalah yang maha berhak untuk diibadai Wawar rahmanul ladzi yarhamu ibadah dan dialah Ar-Rahman yang merahmati hambanya. Wawalladzi wasi'at rahmatu kullasyai'in subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah adalah zat Sesembahan yang rahmatnya meluasi segala sesuatu. Maksud dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Walihada man la yarham. La yurham. Maka untuk ini Allah eh, Rasulullah SAW bersabda, man la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi tidak disayangi. Man la yarham La yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Allah yurhamu min ibadi ar rahma Allah menyayangi dari hamba-hambanya siapa? Yang mereka penyayang. Nah, di antara bentuk rasa kasih sayangnya hamba yang hak yang benar adalah di antaranya adalah mengajak manusia agar mengesahkan Allah dalam semua hal baik terkait dalam tauhidur rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat dan mengajak hamba supaya kita ini juga membantah syirik, membantah kekufuran, memberantas bid'ah, bentuk rasa kasih sayangnya hamba. Dan ini ada sebagai bentuk akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman takabbara 'alan nas wa dhalamahum wa ta'adda 'alaihim wa lam yarhamhum fahuwa jadirun bi an la yurham minallahi ta'ala. Maka barang siapa yang takabbar ala nas, barang siapa yang merasa sombong atas manusia dan mendolimi manusia dan melampaui batas dengan perbuat kejahatan atas manusia, maka ini sebagai bentuk bahwasanya orang tersebut tidak menyayangi manusia. Maka orang ini sangat jadir, sangat berhak, sangat pantas dia tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ. Maka kalau itu perhatikan tak ada alaihim awam ini semuanya adalah bentuk diantaranya adalah hal-hal yang sifatnya yang paling terbesar adalah perkara syirik dibiarkan pada manusia tidak diingkari. Perkara bid'ah dibiarkan pada manusia tidak diingkari. Bahkan manusia diajak kepada kesyirikan, diajak kepada bid'ah, diajak kepada kemaksiatan. Ini bentuk orang yang sangat layak enggak disebut dengan penyayang. Nah, walaupun mungkin menafkahkan hartanya miliaran, triliunan. Tapi untuk memperjuangkan kesyirikan, ini adalah termasuk orang yang paling terdolim di muka bumi. Hmm. kan? Jangan dikatakan penyayang. Jangan dikatakan derma. Tapi apa? Termasuk tabdir menyanyiakan harta. Karena untuk memperjuangkan kerusakan di muka bumi berupa kesirikan berupa bid'ah, berupa khurafat dan yang semisalnya walaupun dibangun di situ masjid. Walaupun dibangun di situ madrasah, tapi di situ untuk memperjuangkan kesirikan dan kebatilan maka enggak berarti. Termasuk orang yang paling dolim. Maka sangat layak, sangat pantas tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'adz bal apa? bal yu'adzab ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu yaumal qiyamah bahkan disiksa ar ada orang-orang yang penyayang disayangi ar-rahman nanti pada hari kiamat ada riwayatnya Ahmad Muhammad fil Musnad dan Abu Dawud dan Tirmidzi al Albani fi Sahih Tirmidzi wa ammal ladzina yu'adzibuna an-nasa wa la yarhamunahum yastahiquna annahu la yarhamuhum dan ada pun orang-orang yang menyiksa manusia dan tidak menyayangi mereka, mereka berhak mendapatkan bahwasanya tidak disayangi. Annahu la maka setia dan enggak menyayangi mereka. Atau anahu bahwasanya Allah enggak menyayangi mereka. Waliyadha qala man la yarham la yurham maka untuk ini Rasulullah bersabda siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. ini nggak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan ini semuanya perlu di baris bawahi bahwasanya telah kita lewatkan tadi berkali-kali bahwasanya maksudnya adalah menyayangi atas ukuran yang syar syar'i bukan kok menyayangi atas perasaannya masing-masing orang atau adatnya masing-masing orang atau masing-masing kaum tidak Wa ja'a bi ba'di riwayatil hadis fi sahih an asbaba dzalika anna ba'dal a'rab qala atukabbiluna sibyanakum. Dan datang dalam sebagian riwayat hadis dalam sahih ini sahih Bukhari bahwasanya sebagian anna asbab dari bahwasanya sebab-sebab bahwasanya sebab-sebab dan sabdanya Nabi SAW tadi mengucapkannya seperti itu bahwasanya sebagian Arab Arab ini adalah Jamak dari kata a'rabi. Al-a'rabi mufrad jamaknya al-a'rab. Maksudnya apa? Sebagian orang-orang apa? A'rabi ini orang yang pedalaman, badu. Sebagian mereka berkata, "Autuqabbilu nasibyanakum." Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Nabi berkata kepada mereka, iya. Fakala indi kada wa kada wa wal akro minal walad falam uqabbil ahadan minhum. Maka berkata sebagian orang badu tadi, aku punya gini dan begini. ini apa? Anak yang akro, anak yang apa? Bu, botak. Nah kan? Maka saya enggak cium satupun di antara mereka. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Maka Nabi Sallam bersabda dengan sebab tadi dengan sebab ucapannya, ucapannya seorang badu tadi, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rul Bukhari wa Muslim dalam catatan kaki di bawah. Hah? Hah? Apa? nama orang? Apa? Akra bin bin Habis. Ya, itu jazakallahu <clears throat> Saya kira tapi perhatikan, itu tadi tambah ada namanya al-aqra. Maknanya adalah ini adalah nama orang bukan sifat. Kalau sifat akro maknanya apa? Yang bu, botak, gundul. akro itu gundul. Ya kan? Tapi maknanya adalah akro bin habis yang dia punya anak gini gini gini dan dia tidak mencium anaknya dari mereka dari satu dan antara anaknya enggak dicium maka Nabi alaihi wasallam mengatakan man la yarham la yurham taib jazakallah khair ini fawaid ketika kita harus bersama ya kan faida faida ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya kenapa karena kita saling melengkapi taib wa kata kisatul mar'ah Kisah ibu ibnatihi. Lama da'at abaha ilal hudur indah. Dan begitu juga sama seperti yang di atas kisahnya seorang perempuan. Kisah putrinya sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil bapaknya untuk hadir di sisinya. Bisa bab ihtidari sabiha dengan sebab adanya apa? Ihtidar kata di film maut Penjelasannya di sini adalah ihtidor, yakni apa? Sudah mendekati kematian. Fil maut maknanya apa? Mendekati ke kematiannya. Siaran itu tadi. Wa mahasal alaihi min syatidil marad. Dan apa yang telah ada pada si bayi tadi tentang sangat dasarnya rasa sakit wa amaratil maut dan tanda-tanda kematian. Jadi kalimat fil maut maknanya adalah sudah mendekati kematian tanda-tandanya sudah sangat jelas. Da'at abaha ayyah dora alaihi salatu wassalam. Hmm. Dia ini menyeru bapaknya supaya Al-Sama menghadirinya. Wa kana layyinan raqiqan rafiqan alaihi salatu wassalam rahiman dan adalah beliau sifatnya adalah layyin, lembut. Raqiq sama juga lembut, rafiq berkasih sayang rahiman sama saja. Maknanya adalah beliau adalah seorang yang tidak kaku, tidak keras hati, tapi penyayang dan lembut dan mengijabai, menyambut panggilannya siapapun dia orangnya, walaupun miskin ataupun kaya atau ya kan, bahkan janda pun memanggil di didatangi ketika dibutuhkan untuk datang ke rumahnya bentuk perkara-perkara yang tertentu seperti walima dan semisalnya. Fakallah Rasul sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha wa kullaha fal tasbir wal tahtasib. Maka Rasul berkata kepada si orang yang diutus tadi, kembali kepadanya. Seorang perempuan tadi yang menyuruh dan katakan kepada dia supaya dia sabar dan supaya dia mengambil ihtisab yakni sabar dan upaya mendapatkan pahala bahwasanya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma. Apa yang diambil dan apa yang diberi diberikan semuanya dalam miliknya Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu ada baginya ajal yang telah ditentukan. Mafhum? Faraddat alaihi tatlubu minhu ayyahdura. Maka seorang wanita tadi itu satu di antara putrinya Abdul Aziz mengulangi lagi utusannya supaya kembali. Meminta kepada beliau supaya tetap hadir. Aksamat alaihi ayyah doro ala satu wassalam. Bersumpah atas Allah bahwasanya dia harus datang. Fa'ajaba dakwata maka mengabulkan, Rasulullah mengabulkan, mengijabai, menyambut panggilannya tadi, undangannya tadi. Wa qama li husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ahli baitihi wa bil muslimin ahli satu wassalam kama qala azza wa jal wa bil mu'minina raufur rahim maka beliau pun harus berangkat kenapa karena nah, beliau adalah seorang yang diberi akhlak yang sangat besar sangat bagus dan rahmatnya sangat besar rafa'nya raf'ah sama saja raf'ah raf'ah rafa rahmat ini semuanya dalam maknanya sama sangat berkasih dengan keluarganya dan juga kaum muslimin salam sebagaimana Allah berfirman wabil mu'minina raufur rahim. Faqama ilaiha Jabron laha wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa mu'adu bin Jabal wa jamaah kama fi riwayat al-ukhra. Maka yang mengikuti Rasulullah SAW dalam datang ke undangan tersebut supaya melihat anak kecil yang mau meninggal tadi, maka Fakoma ilah jabron laha. Apa jabron mana jabron laha? Demi menghilangkan kesedihan dari pihak wanita tadi. Fakoma ilah jabron laha, yakni demi menghilangkan kesedihan, demi meringankan kesedihan yang menimpa seorang wanita tadi yang anaknya hampir meninggal. Bersamanya Rasulullah SAW Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal dan Jama' dan sahabat-sahabat yang lain sebagian dalam riwayat yang lain. Falamma wasala ilal bait qaddima ilai sabiyu. tufi'a mananya qaddima. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rumah yang tadi didatangi qaddima ilai sabiyu, maka anak kecil tadi yang sakit dalam keadaan sakit parah tadi diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa fil maut yataqaqau. Si sapi tadi dalam keadaan apa? Meninggal ya tak kokok ya ini apa? Sudah akhir hayatnya sudah pas terakhir. Fafadat ainahu ala satu wassalam. Ya ini maknanya bakah. Maka kedua matanya beliau sallallahu salam mencucurkan air mata, maknanya dalam menangis. Waqalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mahada." Bagaimana engkau menangis sedangkan engkau yang melarang apa? Nia, nia hanya ini meratapi. Qala inna rahmatun wa inna ma yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Dan hanya saja ini adalah rahmat. Sesungguhnya ini adalah rahmat, rasa kasih sayang. Dan hanya saja Allah merahmati dari orang-orang dari para hambanya adalah orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang. Mabum. Fakunul insan ya yabki indal musibah wa tadma'u ainuhu rahmatan la ba'sa bedalik. Maka keberadaan seorang insan menangis ketika adanya musibah dan air dan matanya mencucurkan air mata bentuk rahmat bukan bentuk karena sesuatu yang lain ini enggak mengapa dalam hukum syar'i. Yang dilarang adalah apa? Wa innamal munkar as-siyahu wan niyahu. Dan hanya saja yang mungkar yang enggak boleh ketika adanya musibah adalah siyah, teriak. Dan ini yang paling terbanyak adalah yang melakukan adalah para wanita sejak zaman Nabi sampai hari kita ini. Yang sedang kita jumpai, yang sering teriak-teriak ketika ada keluarganya yang meninggal, anaknya, bapaknya ataupun ibunya, ini semuanya adalah dari pihak wanita yang paling terbanyak. Dan ini sudah perkara yang nggak bisa diingkari lagi, sudah masur di mana-mana. Ini asyahu eh, an waniyahu. Hmm. Walatumul khudud. Ya kan? Latemul khutut artinya apa? Ah, menempelengi pipinya sendiri. pasakul siap dan merobek-robek pakaiannya. Wasbaudat dan yang semisal dengan itu. Amma kaunu tafidu ainahu ya yadma'u yadma'u hadir rahmatun. Adapun keberadaan seorang insan kedua air matanya mencucurkan air mata, menangis. Matanya bertujuan air mata ini adalah rahmat bentuk rasa kasih sayang. Wallahu yarhamu ibadahu biadir rahmat. Dan Allah menyayangi hamba-hambanya dengan rahmat ini. Mabum? Baik. Dan perlu diketahui di baris bawah bahwasanya rahmat Allah itu ada berapa? Rahmatan. Ada dua rahmat. Rahmatullah itu rahmatani. Ya kan? Rahmat yang dia sifatnya Allah, rahmat yang dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat yang mudhaf kepada Allah Ar-Rahmah yang diidofakan, yang disandarkan kepada Allah ada dua bagian. Satu dia adalah sifatnya Allah. Seperti Allah dinamai dengan nama Ar-Rahim. Maka nama itu mengandung Sifat rahmat yang itu khusus bagi Allah. Adapun rahmat yang itu adalah makhluknya Allah seperti wayan suru rahmatah. Wayan suru rahmatah dalam ayat disebut wayan suru rahmatah dan Allah menyebarkan menebarkan rahmatnya. Di antaranya tadi merahmati hambanya. Di antaranya adalah apa? Kita berkasih sayang di sesama kita. Bahkan ya kan? Induknya hewan memberikan anaknya supaya netek dibiarkan kakinya diangkat si induk tadi kakinya diangkat supaya anaknya bisa netek dengan leluasa ini bentuk dari asar dari apa dari pengaruh-pengaruh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang itu sifatnya Allah. Mafhum? Maka itu rahmat Allah adalah dua. Satu yang mudah kepada Allah dia adalah Sifat Allah yang mudah kepada Allah adalah makhluknya Allah diantaranya tadi yang telah kita sebutkan. Kita berkasih sayang sama manusia di sini. Sama ahlu sunnah dan yang lainnya. Ini semua adalah bentuk apa? Bentuk asar pengaruh-pengaruh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang itu makhluknya Allah. Dan rahmat yang itu sifatnya Allah adalah seperti yang dikandung dalam sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim, dan yang semisalnya. Seperti tadi itu, rahmatnya Allah adalah meluasi segala sesuatu itu termasuk rahmat yang mudah kepada Allah yang itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Adapun dari kalangan alul bidah asy'ariyah dan yang lainnya yang mereka eh Fauzan yang mereka mentakwil rahmat adalah iradatul khair nah, iradatul khair kepada hambanya ini adalah tidak benar. Berarti mereka mengembalikan bahwasanya rahmat itu tidak makna yang sebenarnya, tapi iradatul khair pada hambanya. Ini namanya takwil. Namanya menghilangkan sifat rahmat yang hakiki. Diganti dengan iro, iroda. Maka oleh itu mereka asa iro, rahmatnya Allah dikembalikan kepada al iro, al iroda. Jadi semua sifat-sifat Allah itu yang sekiranya itu menurut mereka kesannya seperti sifatnya makhluk dikembalikan kepada al iroda. Nah, maka dari sini mereka memberikan kaidah. Kullu nasin awama tasbiha awilhu awfawidhu warum tanjiha. Semua nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk. Ya kan? Takwillah kalau kamu bisa, kalau enggak serahkanlah maknanya jangan kamu maknai dan berniatlah, bermaksudlah, bertujuanlah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini dijual murah di pasar-pasar Payaman, pasar Laren, pasar Paing dan yang semisalnya dijual di buku-buku orang-orang sufi dalam pelajari ilmu usul dan yang lainnya. Di sana ditulis kullu nassin tasbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha ini dikatakan kaidah togutia oleh alul ilm. Semua nas yang menurut benakmu mengesankan serupanya Allah dengan makhluk, maka lah kalau nggak bisa mampu kamu tawil maka serahkanlah makna jangan kamu maknai dan berniatlah dan bermaksudlah bertujuanlah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menafikan sifat rahmat bagi Allah dan diartikan dengan makna yang lain di mana kepada iro iroda. Dan ini tarikatnya Jahamiyah, tarikatnya Asyirah dari kalangan Ahlul Bidah. Ini soal faedah yang kita bawakan di sini semoga bermanfaat kita semuanya. Alhamdulillah alamin.